Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Isim Ciri-ciri isim Ciri-ciri isim itu ada delapan <clears throat> Berakhiran tanwin dan berakhiran kasroh berawalan al dan mamimu diawali awamilul ismi menunjukkan nama dan berwazan fa'ilun kata majemuk itulah ciri terakhir